Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan bahwa mempelajari tiga landasan utama ini sangat penting sekali mempelajari kitab ini yang menjelaskan tentang tiga landasan utama di dalam Islam sangat penting sekali. uh, sebelum kita lanjutkan barangkali ada dari bapak-bapak atau ibu-ibu yang bisa menjelaskan apa pentingnya kita mempelajari tiga perkara ini sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya kalau ada silahkan atau mau tulis saja nggak apa-apa. Singkat. Biar kita belajar kelihatan masuk atau enggak. Kalau masuk kita lanjutkan. Kalau enggak nggak tahu lanjut apa enggak nih. <laughs> Ada yang bisa jawab? Apa pentingnya kita mempelajari tiga perkara ini? Silakan ibu-ibu. Mengapa penting sekali kita mempelajari kitab ini? Tiga landasan utama di dalam beragama. Kenapa? Gak ada yang jawab? Hah? Kalau ada yang mau nulis jawabannya silahkan Tulis saja Saya tunggu Kemarin juga sudah kita jelaskan Arti Nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim Apa maknanya? tiga nama Allah di dalam pembahasan basmalah. Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ini saja dua pertanyaan. Sebelum kita lanjut. Kalau yang mencatat tentunya mudah ya Tinggal salin aja, nggak apa-apa. Kalau yang nggak mencatat lebih mudah lagi, karena hafalannya kuat. Jadi nggak perlu mencatat. Apa arti nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Allah apa artinya? Allah. Saya tanya dari Allah, kemudian Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang pertama Allah artinya mungkin satu orang yang menjawab Allah artinya yang berhak disembah. Kemudian Ar-Rahman Pemilik rahmat yang sangat luas. Ar-Rahim Pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Iya. Mohon maaf bagi ibu yang menjawab, saya ada sedikit hadiah. Tolong titip Pak. <laughs> Jawaban yang pertama nih, pertanyaan yang pertama. Baik, kalau tidak ada yang menjawab, saya jawab. Yang pertama, sudah kita jelaskan panjang lebar pentingnya mempelajari tiga perkara ini. Dan yang terpenting adalah agar kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Ia akan bertanya tentang tiga permasalahan ini. Siapa yang mempelajarinya dengan baik di dunia dan mengamalkannya, maka dia yang bisa menjawab. Dialah yang bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Siapa yang tidak mempelajarinya dengan baik, tidak pula mengamalkannya, maka dia tidak akan mungkin bisa menjawab. Inilah pentingnya mempelajari tiga landasan utama di dalam agama yang mulia ini. Baik. Insyaallah taala kita lanjutkan. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa kitab ini memiliki tiga mukaddimah sebelum memasuki pembahasan inti. Nah sekarang kita akan masuk mukaddimah yang pertama Yaitu tentang empat kewajiban Pokok setiap manusia Berkata penulis kitab Salasatul usul wa adillatuha Al-Syeikh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu ta'ala I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwasannya wajib atas kita mempelajari empat perkara. Bahwasannya wajib atas kita mempelajari empat perkara. Baik. Di sini kata Syekh, i'lam, ketahuilah. Kalimat i'lam ini dijelaskan para ulama adalah kalimat yang ringkas tetapi sesungguhnya maknanya luas. I'lam, ketahuilah, itu di dalam bahasa Arab tidaklah digunakan kecuali untuk menyatakan sesuatu yang sangat penting setelahnya. Lalu apa maknanya? Maknanya adalah ta'allam wafham wa tayaqqan. Pelajarilah dan pahamilah serta yakinilah. Ini maksud kata i'lam. Walaupun kalau diterjemahkan hanya disebut ketahuilah. Tapi kalau mau diterjemahkan secara maknanya itu adalah pelajari, pahami dan yakini. Artinya benar-benar apa yang akan disampaikan ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Sehingga membutuhkan perhatian yang besar dan usaha untuk memahami kemudian kalau sudah paham berdasarkan dalil-dalil Al-Quran was Sunnah maka wajib untuk diyakini dan diamalkan baik apa yang perlu kita pelajari kata beliau empat perkara al-ula al-ilmu yang pertama adalah ilmu maksudnya adalah kewajiban kita pertama kali di muka bumi ini adalah untuk menuntut ilmu. Untuk menuntut ilmu. Ilmu apa yang dimaksudkan? Maksudnya adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal agamanya, atau afwan mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Inilah yang disebut dengan ilmu. Ini yang disebut dengan ilmu. Yaitu ilmu agama. Ilmu tentang Allah dan ilmu tentang nabinya serta ilmu tentang agama dan syariat Islam. Berdasarkan apa? Berdasarkan dalil-dalil. Bil adillah, dengan dalil-dalil. Apa yang dimaksud dengan dalil? Dalil itu artinya adalah Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Itu artinya dalil. Maka inilah yang disebut dengan ilmu. Mengenal Allah mengenal Rasulnya dan mengenal ajaran-ajarannya. Berdasarkan dalil-dalil yang sahih, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Selain daripada ini, selain daripada ini, selain daripada ilmu tentang Allah, tentang nabi nya dan tentang ajarannya, yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf, maka itu bukanlah ilmu. Itu bukanlah ilmu. Itu namanya apa? Waswasatus syaitan. Bisikan-bisikan setan atau dengan nama lain kesesatan. Jadi yang dimaksud dengan ilmu adalah ilmu tentang Allah dan Rasulnya dan ilmu tentang ajaran-ajarannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman salaf. Selain daripada itu, namanya tidak lain adalah kesesatan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, al-ilmu ma Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa ma siwa dzalika waswasatu syaitan. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan apa yang diucapkan oleh Rasul dan para sahabat. Selain daripada itu adalah bisikan-bisikan setan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita. Taraktu fikum amrayni. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Kitab Allah wa sunnat rasulih. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Apabila kalian tidak ber, apabila kalian masih berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Artinya apa? Jika seseorang berpegang teguh dengan keduanya, maka dia tidak akan tersesat. Itu bermakna apabila dia meninggalkan salah satu atau kedua-duanya, maka dia pasti tersesat. Dia pasti tersesat. Oleh karena itu, perlu kita ketahui ada sebagian kelompok-kelompok mereka mengambil ilmu kadang mereka juga mengklaim berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Tetapi ternyata pada hakikatnya bukan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, melainkan berdasarkan akal mereka. Kenapa demikian? Karena mereka menafsirkan ayat-ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan akal-akal mereka, tidak sesuai dengan pemahaman salaf. Iya. Dan sebagian mereka menganggap bahkan akal itu adalah sumber ilmu tidak cukup hanya dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga akal. Maka ini contoh golongan yang menyimpang. Ada lagi golongan yang lain, mereka mengambil ilmu dari mana? Dari perasaan atau dari menurut saya dan menurut hemat saya. Iya. Apa yang mereka anggap baik walaupun tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka amalkan. Apa yang mereka anggap baik walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencontohkan, maka mereka amalkan. Dari mana mereka beragama? Dari perasaan. Ada pula yang beragama berdasarkan mimpi. Ya, saya mimpi tadi malam datang seorang syekh berjubah, berjenggot lebat, pakai sorban, kemudian memberikan saya amalan. Memberikan saya amalan yang harus saya baca rutin setiap hari 40 kali. Selama 40 hari. Setelah itu langsung bisa terbang. Ya. Dari mana dia dapatkan? Dari mimpi. Maka ini bukan cara yang benar di dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan pemahaman salaf. Baik, ini kewajiban kita yang pertama. Kewajiban menuntut ilmu. Dan ini adalah kunci segala kebaikan. Barang siapa yang tidak menuntut ilmu, maka dia tidak akan mungkin meraih kebaikan apapun. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairan yufaqihu din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia dengan agama. Artinya, kebaikan seseorang itu tergantung sejauh mana dia memahami agama. Semakin dia paham agama, berarti semakin baik dirinya. Demikian pula sebaliknya, semakin dia bodoh, terhadap perkara-perkara agama, maka semakin jelek juga keadaan dirinya, walaupun dia merasa orang baik. Walaupun manusia menganggap dia orang baik, tetapi kalau dia tidak memahami agama, maka dia adalah orang yang jelek. Kebaikan dan kejelekan seseorang adalah tergantung sejauh mana dia memahami agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Demikian pula jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami cinta dan benci Allah kepada seorang hamba itu juga tergantung pada ilmu yang dia miliki. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Kalau begitu, cinta Allah kepada seorang hamba tergantung pemahaman agamanya. Semakin dalam dia memahami agama, semakin baik pemahamannya, semakin lurus pemahamannya, maka Allah semakin cinta kepadanya. Demikian pula sebaliknya, semakin jauh dia dari pemahaman yang benar, semakin buruk pemahamannya, semakin bodoh dia dengan ilmu agama, maka Allah Subhanahu wa taala semakin benci kepadanya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang pintar dalam perkara duniawi, cerdas di dalam permasalahan-permasalahan dunia. Dia pintar matematika, dia cerdas fisika, dia kuasai bahasa Inggris, bahasa Perancis dan berbagai macam ilmu dunia. Tetapi pada saat yang sama jahilin bil akhirah, dia bodoh dengan perkara-perkara akhirat atau persoalan-persoalan agama. Ini Allah benci orang seperti ini. Bukan terlarang mempelajari ilmu dunia, tapi kalau kita menggeluti itu lebih banyak sehingga kita menjadi bodoh dengan ilmu agama karena kita tidak mempelajarinya dengan baik, maka justru ini akan menyebabkan Allah murka kepada kita. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang pintar di dalam persoalan dunia namun pada saat yang sama dia bodoh dengan perkara-perkara akhirat dan subhanallah inilah kenyataan kebanyakan umat manusia bahkan kaum muslimin sendiri buktinya apa Buktinya betapa banyak manusia begitu menguasai satu bidang permasalahan duniawi. Dia begitu ahli dan profesional di bidangnya. Pada saat yang sama Bagaimana cara wudhu yang benar dia tidak tahu. Bagaimana cara solat yang benar dia tidak mengerti. Bagaimana seharusnya mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berpuasa, di dalam berzakat, di dalam berhaji, dia belum memiliki ilmunya. Bahkan tiga landasan yang paling utama, yaitu permasalahan akidah, permasalahan iman dan tauhid, dia juga tidak mengerti. Maka ini termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal ilmu agama yang lebih kita butuhkan untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat kelak dibanding ilmu dunia. Namun pada kenyataannya umat manusia lebih semangat mempelajari ilmu dunia, tidak terkecuali kaum muslimin. Betul-betul semangat sekolah 6 tahun SD, lanjut terus bahkan ada yang sampai S2, S3. Tapi pada saat yang sama dia tidak punya perhatian yang berarti terhadap ilmu agama. Ini sangat aneh sekali. Padahal ilmu agama itulah yang dia butuhkan. Yang jauh lebih dia butuhkan dibanding ilmu dunia. Ironis sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan di dalam Al-Quran. Wabtagi fi atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad Kejarlah apa yang Allah siapkan untukmu di negeri akhirat dan jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Coba perhatikan Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan kejar kejar akhiratmu Kemudian dunia hanya Allah mengatakan jangan kamu lupakan. Kamu berhak menikmati dunia, silahkan. Tetapi nggak disuruh kejar. Yang disuruh kejar adalah akhirat. Bagaimana mungkin kita mengatakan harus seimbang? Jelas sudah salah besar. Kalau kita mengatakan harus kita seimbangkan dunia dan akhirat. Karena akhirat Allah suruh kejar, dunia sekedar jangan dilupakan. Kok Tiba-tiba ada yang mengatakan harus diseimbangkan. Berarti dikejar dua-duanya dong. Iya. Jadi inilah kenyataannya kaum muslimin tidak memahami pentingnya mempelajari ilmu agama. Maka ini kewajiban kita yang pertama yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua kata Syekh, al-amalu bih mengamalkan ilmu tersebut. Setelah kita mempelajari ilmu agama, berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf maka kita punya kewajiban untuk mengamalkan dan inilah buah daripada ilmu apabila kita sudah mengamalkan ilmu tersebut kalau kita belum mengamalkannya maka ilmu itu ibarat pohon yang tidak berbuah yang tidak menghasilkan apa-apa Jadi setiap ilmu yang telah kita pahami hendaklah kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan ketahuilah jemaah sekalian, sesungguhnya kita tidak akan bisa mengamalkan ilmu kita. Kita tidak akan bisa beramal saleh sedikit pun kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di samping kita berusaha menuntut ilmu, dan berusaha mengamalkannya, kita juga punya kewajiban untuk berdoa dan bersandar kepada Allah Tabaraka wa taala agar kita dimampukan untuk mengamalkan setiap ilmu yang sudah kita ketahui. Dan inilah rahasianya mengapa setelah ia kena budu disusul dengan wa ia kena Setelah pernyataan hanya kepadamu kami beribadah Kemudian disusul dengan pernyataan dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Sebab kita tidak mungkin beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Kita tidak mungkin beribadah kepada Allah tanpa pertolongannya. Jemaah sekalian, menuntut ilmu dan mengamalkan. Inilah sifat-sifat orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Yang selalu kita minta dalam solat kita dan inilah rahasianya. Mengapa Allah pilih surat Al-Fatihah untuk selalu kita baca? Karena di dalamnya ada doa yang sangat agung, yaitu doa meminta ilmu dan amal. Pertanyaannya di bagian mana itu? Dalam surat Al-Fatihah, doa minta ilmu dan amal. Yaitu di dalam ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini doa yang selalu kita baca. Tapi sayangnya banyak orang membaca doa ini namun dia tidak paham apa yang dia baca. Pada hakikatnya doa ini adalah permintaan ilmu dan amal. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus berikanlah kami petunjuk dan hidayah kepada jalan yang lurus. Dijelaskan para ulama, petunjuk atau hidayah yang dimaksudkan di sini adalah hidayah kepada ilmu dan hidayah kepada amalan. Itu maksudnya. Jadi kita minta doa kepada Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu berikanlah kami ilmu tentang jalan yang lurus dan kemampuan untuk mengamalkannya. Itu maknanya. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan seseorang nikmat untuk menuntut ilmu, itu tanda-tanda doanya dikabulkan. Tinggal dia harus berusaha mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari tersebut. Jadi subhanallah, ini menunjukkan kepada kita pentingnya menuntut ilmu dan mengamalkannya sampai-sampai Allah jadikan itulah doa yang selalu kita minta. Kemudian dikuatkan lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Jamaah sekalian, siapa orang-orang yang Allah berikan kenikmatan di sini? Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat yang lain, mereka itu adalah minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Mereka itu adalah para nabi dan para siddiqin, yaitu orang-orang yang membenarkan para nabi tersebut dan para syuhada serta salihin. Artinya, mereka itu adalah para nabi dan rasul serta pengikut-pengikutnya. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa sifat para nabi dan rasul sehingga mereka dikatakan sebagai orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Jawabannya adalah karena mereka memiliki dua sifat utama, yaitu mereka senantiasa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu mereka. Inilah mengapa para nabi dan rasul dan pengikut-pengikutnya disebut sebagai orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Yaitu Allah berikan nikmat terbesar dalam hidup ini, nikmat ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Nikmat ilmu dan mengamalkannya. Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam mereka mendapatkan ilmu dari Allah melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian mereka mengajarkan kepada para sahabat mereka dan para sahabat mengamalkannya serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Itulah orang-orang yang Allah berikan kenikmatan. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Siapa yang dimaksud di sini? Orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat? Sesungguhnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri al-maghdub alaihimul yahud wad-dolinan nasara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud orang-orang yang dimurkai itu adalah Yahudi, sedangkan yang sesat itu Nasrani. Itu langsung ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa orang-orang Yahudi itu dimurkai dan kenapa orang-orang Nasrani itu tersesat? Orang-orang Yahudi itu dimurkai karena mereka memiliki ilmu dan mereka tidak amalkan. Sedangkan orang-orang Nasrani itu tersesat karena mereka beramal tanpa ilmu. Subhanallah, inilah yang kita minta setiap hari kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kami anugerah ilmu yang bermanfaat dan kemampuan untuk mengamalkannya sebagaimana para nabi dan rasul yang telah engkau berikan kenikmatan serta pengikut-pengikut mereka bukan orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak diamalkan, bukan pula orang-orang Nasrani yang beramal tanpa didasari oleh ilmu. Ini doa yang kita ucapkan setiap hari. Tapi sayang, orang yang membaca doa ini, namun dia nggak punya semangat menuntut ilmu. Tidak punya semangat menghadiri majelis ilmu. Bahkan, kalaupun dia hadir di majelis ilmu, dia bermalas-malasan dia nggak perhatikan dengan baik. Iya. Padahal setiap hari dia minta kepada Allah agar dia dianugerahkan ilmu. Kemudian juga dia tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah dia ketahui. Padahal setiap hari dia minta kepada Allah untuk dapat mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari, tapi dia nggak punya usaha untuk mengamalkannya. Jadi ini perkara yang sangat penting sekali. Kemudian yang ketiga, ad-da'watu ilaih. Mendakwahkan ilmu tersebut. Apabila kita sudah mempelajari ilmu agama berdasarkan dalil yang sahih dan kita telah mengamalkannya maka jangan lupa kita masih punya kewajiban yang sangat besar yaitu kewajiban mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui mendakwahkan Islam mengajarkan tauhid melarang kesyirikan itulah artinya berdakwah jemaah sekalian dakwah adalah tugas orang-orang yang paling mulia. Siapa mereka? Para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka siapa yang menginginkan kemuliaan? Barang siapa yang ingin ditinggikan derajatnya di sisi Allah, hendaklah dia mengikuti jalannya orang-orang yang telah Allah muliakan. Jalannya orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan inilah jalan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah perintahkan kita untuk mengikutinya. Barang siapa yang tidak mengikutinya, maka dia belumlah dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia belum dianggap sebagai pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat ke-108 di dalam surat Yusuf ayat ke-108 Allah Subhanahu wa taala berfirman Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin Katakanlah wahai Muhammad Katakan kepada umatmu, inilah jalanku. Inilah jalanku. Yaitu aku mengajak manusia kepada Allah. Mendakwahi mereka kepada Allah. Yaitu mengamalkan tauhid dan syariat Allah. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah ala basiratin di atas ilmu wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin dan maha suci Allah serta aku tidak termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengikut beliau senantiasa berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Artinya, orang yang sudah punya ilmu tapi dia enggan mengajarkannya kepada orang lain, maka dia belumlah menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam ayat ini tegas, ana wa manittaba'ani. Aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka siapa yang tidak mengajarkan ilmu yang sudah dia pelajari, berarti dia belumlah termasuk pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jemaah sekalian, dakwah ini juga termasuk kewajiban setiap muslim yang akan menjadi pahalanya tanpa batas. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu." la yang dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada hidayah, maka dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Jadi masya Allah, semakin banyak orang yang dia ajarkan dan semakin banyak orang yang mengikuti ajarannya, pahalanya semakin banyak belum lagi apabila orang tersebut mengajarkan kepada orang lain. Kemudian orang lain itu juga mengajarkan kepada orang yang lainnya, terus seperti itu. Maka pahala akan terus mengalir kepadanya bahkan walaupun dia sudah meninggalkan dunia ini. Inilah yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan kita amalkan dengan baik serta kita ajarkan kepada orang lain. Iya. Tetapi perlu dipahami di sini, berdakwah itu bukan berarti harus pintar ceramah. Ini salah besar. Dakwah itu kewajiban setiap muslim. Bukan kewajiban ustadz saja atau ulama saja atau kiai saja, bukan. Kewajiban setiap muslim dan tidak disyaratkan orang yang berdakwah itu harus dia pintar pidato atau bisa berbicara di depan banyak orang tidak. Dakwah itu luas dan banyak sekali metode-metode selama tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dengan sahabat kita kita sampaikan kepadanya satu ayat itu itu bagian dari dakwah kita berjumpa dengan tetangga kita. Kita sampaikan satu hadis, itu juga dakwah. Bahkan gak harus kita sampaikan sendiri. Mungkin kita punya sebuah buku, kita berikan hadiah, itu juga dakwah. Atau sebuah kaset ceramah, itu juga dakwah. Atau kita ajak dia ke majelis ilmu, itu juga dakwah yang sangat baik. Jadi masya Allah, banyak metode-metode dakwah itu hanya sebagai contoh. Baik. Jadi inilah kewajiban kita. Oleh karenanya, jamaah sekalian, hendaklah kita menuntut ilmu lebih bersungguh-sungguh. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk menyampaikan kembali. Kalau orang menuntut ilmu setengah-setengah, kemudian dia nggak paham dengan baik, bagaimana caranya dia mau menyampaikan? Bagaimana caranya dia mau menyampaikan kepada orang lain sementara dia sendiri belum paham? Dan kalau dia menyampaikan pemahamannya yang salah, hasilnya apa? Dia bukan mengajak orang mendapatkan petunjuk, malah menyesatkan. Kan bahaya. Bahaya sekali. Dia duduk di majelis ilmu, dia mendengarnya setengah-setengah. Ustadznya lagi berceramah, dia sibuk juga berbicara. Makanya dia mendapat pemahaman yang separuh, yang setengah, tidak utuh. Kemudian itu diajarkan kepada orang lain. Yang terjadi adalah dia bukan memberikan hidayah atau mengajak kepada hidayah, malah menyesatkan orang lain. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, "Mandaa ila dolalatin, kana lahu min al ismi, mithlu asami man tabi'ahu, la yang dzalika min asamihim syai'an." siapa yang mengajak kepada kesesatan maka dia akan mendapatkan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun subhanallah bahaya sekali siapa yang mencontohkan yang jelek atau mengajak kepada kejelekan maka semakin banyak orang yang mengikutinya semakin banyak pula dosa yang akan dia tanggung. Walaupun dia sudah mati, dosanya akan terus mengalir kepadanya. Nauzubillah. Apalagi di era medsos sekarang ini. Orang terbetik di dalam benaknya, langsung dia tulis. Dia nggak peduli. Atau masuk kepadanya broadcast, amalkan ini, amalkan itu, langsung dia share. Ditulis di status Facebook atau dikirim melalui WhatsApp dan sebagainya. Dia share seluas-luasnya. Padahal itu adalah ajaran kesesatan. Terus semakin luas orang-orang terus meneruskan pesan-pesan kesesatan yang dia sampaikan. Dia nggak peduli, dia nggak tahu hakikatnya apa yang dia sebarkan. Jadi jamaah sekalian berhati-hati, waspada, jangan sampai kita malah menyebarkan kesesatan bukan menyebarkan kebaikan. Oleh karena itu, kadang dosa itu mungkin kecil atau tidak terlalu besar, tapi kalau diajarkan kepada orang lain dan semakin banyak orang melakukannya, maka dosanya semakin besar. Baik. Kemudian yang keempat, as-sabru 'alal adzafihi. Dan ini yang terakhir, Kewajiban yang keempat, bersabar di dalam menghadapi gangguan padanya, yaitu gangguan di dalam menuntut ilmu, gangguan di dalam mengamalkan ilmu, dan gangguan di dalam mendakwahkan ilmu tersebut. Hendaklah dihadapi dengan kesabaran. Kenapa harus sabar jemaah sekalian? Kenapa harus sabar? Karena orang yang berpegang teguh dengan kebenaran seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api. Artinya betul-betul dia harus sabar. Karena dia mewariskan ajaran para nabi dan rasul alaihi wassalam. Maka mau tidak mau, dia juga harus mewariskan musuh-musuh para nabi dan rasul yaitu setan-setan dan setan itu dari dua jenis setan manusia dan setan jin dan kadang-kadang setan manusia itu lebih berbahaya setan manusia lebih mengganggu daripada setan jin maka harus dihadapi dengan kesabaran harus dihadapi dengan kesabaran dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Bersabar dari apa? Bersabar dari lemparan batu. Bersabar dari pedang-pedang musuh. Bersabar dari penindasan dan pengusiran. Kalau kita sekarang, Alhamdulillah, paling bersabar dari bisik-bisik tetangga. Ya. Paling itu aja sabarnya. Bukan apa-apa, cuman bisik-bisik tetangga. Itu aliran apa sih? Iya. Itu aliran sesat kayaknya. Itu yang disebut dengan Wahabi. Aliran sesat. Dicibir, dicemooh. Paling itu aja, nggak ada apa-apanya itu. Nggak usah pedulikan. Nggak usah dipedulikan, nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Ya. Pakai jilbab besar, paling dibilang ninja, itu aja, nggak ada ruginya bagi kita. Yang rugi justru orang yang mengucapkan itu. Dia yang rugi, dia yang berdosa. Kalau kita melayani dia, maka kita ikut rugi. Kalau kita ikut marah-marahan, tidak sabar menghadapinya, kita hadapi dengan kemarahan atau bahkan dengan kata-kata yang kasar, maka kita sendiri menjadi rugi. Kita sendiri yang rugi. Kalau kita sabar, maka dia yang rugi, justru kita mendapatkan pahala. Iya. Ini yang keempat. Kemudian yang terakhir sekali, tadi yang terakhir, sekarang yang terakhir sekali. Dalilnya. Apa dalil dari empat kewajiban ini? Kata Syekh rahimahullah, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu satu surat di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Asr. Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal asri demi masa. Demi masa. Di sini Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluk. Dengan menyebut nama makhluk. Dan ini hanya khusus bagi Allah. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan menyebut nama makhluknya. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyrak." Siapa yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan atau kekafiran. Dan juga dijelaskan para ulama bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menyebut nama salah satu makhluknya menunjukkan makhluk tersebut adalah sesuatu yang sangat penting sekali perlu untuk kita perhatikan. Oleh karenanya jemaah sekalian, waktu adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Bahkan pada hakikatnya diri kita ini adalah waktu. Sebab apabila berlalu waktu dalam kehidupan kita, maka berlalu pula sebagian dari diri kita. Terus berlalu sampai diri kita benar-benar habis bersama dengan waktu yang berlalu dalam hidup kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengingatkan kita untuk memanfaatkan waktu dalam hidup kita. Sebagaimana beliau juga telah mengingatkan kita bahwa waktu ini dua kali di hari kiamat akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu ditanyakan an umrihi fi ma afnah wa an shababihi fi ma ablah seseorang itu akan ditanyakan tentang umurnya secara keseluruhan kemana dia habiskan setiap detik yang dia lalui dalam hidupnya kemana dia pakai kemudian secara khusus masa mudanya kemana dia gunakan sampai menjadi tua akan ditanyakan secara khusus. Jadi luar biasa, waktu ini penting sekali untuk diperhatikan. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan nikmatani makbunun fihi ma minan nas as-sihhatu wal faraq. Ada dua nikmat yang manusia terlena dengan dua nikmat tersebut yaitu nikmat kesehatan dan waktu luang. Tetapi jemaah sekalian, kenyataan kita sebagai makhluk yang lemah, manusia yang lemah banyak menyenyakan waktu sehingga kita gunakan pada hal-hal yang kurang bermanfaat. Baik. Jemaah sekalian, nampaknya penafsiran surat Al-Asr ini akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang karena di dalamnya terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran penting namun waktu kita mungkin sudah uh, terbatas. Barangkali kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan penafsiran surat Al-Asr pada pertemuan yang akan datang. Mungkin sampai di sini ada tanya jawab, saya persilahkan. Masya Allah. Uh, seharusnya kita lebih semangat di dalam menuntut ilmu agama daripada ilmu dunia yang membuktikan semangat kita itu termasuk adalah waktu kita yang kita gunakan untuk menuntut ilmu agama mestinya lebih banyak mestinya lebih banyak daripada ilmu dunia iya itu justru termasuk bukti bahwa kita lebih semangat dalam menuntut ilmu agama dibandingkan ilmu dunia. Apa manfaatnya dia semangat menuntut ilmu agama tapi kenyataannya menuntut ilmu agamanya lebih sedikit daripada ilmu dunianya. Iya. Kemudian yang kedua, apakah jika kita menyampaikan satu ayat atau satu hadis di medsos termasuk kategori dakwah? Jawabannya iya. Termasuk dakwah. Bahkan sebagian para ulama besar kita di masa ini punya medsos, punya akun Facebook, punya akun Twitter yang dikelola oleh murid-murid beliau, murid-murid mereka sebagai sarana untuk berdakwah. Iya, ini termasuk sarana dakwah yang dibolehkan. Manfaatkan. Manfaatkan untuk menyampaikan kebaikan. Tetapi pastikan apa yang kita sampaikan adalah ilmu yang sahih yang berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apabila kita menyampaikan hadis Pastikan hadis itu adalah hadis yang sahih. Bukan hadis-hadis yang lemah atau hadis palsu. Karena itu termasuk berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau telah mengingatkan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang bersumpah Afwan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Walaupun dia bermaksud baik, tidak boleh berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kalau kita masih ragu ini betul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau jangan-jangan hadis doaif atau hadis palsu bahkan, maka tidak boleh kita sampaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatha anni haditsan yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan dariku sebuah hadis yang dia masih ragu bahwa hadis itu adalah dusta. Walaupun dia masih ragu, tapi tetap saja dia sampaikan, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Jadi betul-betul harus yakin itu hadis sahih, baru kita sampaikan. Iya. Jadi itu termasuk dakwah yang sangat baik. ya silakan. Baik. Yang pertama harus dihapus. Harus dihapus. Iya. Yang kedua, harus diumumkan ralatnya. Harus dijelaskan. Harus dijelaskan. Karena kalau kita nggak jelaskan, maka kita akan menanggung dosa orang-orang yang menyebarkannya dan mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Jadi kalau kita terlanjur menyebarkan hadis dhaif atau bahkan hadis palsu, di samping kita harus bertobat kepada Allah, harus dihapus dan harus diralat dan dijelaskan. Dijelaskan kepada mereka. Iya. Adakah suratan tertentu di saat solat sunnah duha? Bagusnya empat rakaat atau cukup dua? Pertama, tidak ada surat khusus tidak ada surat tertentu yang dianjurkan dibaca untuk salat duha. Tidak ada. Bebas. Silakan baca surat apa saja. Bebas. Yang kedua, minimal dua rakaat. Selebihnya terserah berapa sesuai kemampuan. Tidak ada masalah. Iya. Dua rakaat itu adalah minimalnya saja. Selebihnya sesuai dengan kemampuan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatun nahar masna masna. Salat pada siang hari itu adalah dua-dua. Artinya kerjakan dua rakaat salam, dua rakaat salam, dua rakaat salam terus sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada. Baik. Kalau sedang sholat tiba-tiba cucu-cucu pada masuk kamar Lupa kunci pintu konsentrasi bubar sampai lupa belum baca Al-Fatihah. Ya. Apa yang harus dilakukan? Pertama, kalau kita lagi sholat, kemudian cucu atau anak kecil datang, santai saja. Ya, jangan sampai hilang konsentrasi. Rasulullah SAW pun mengalami demikian. Bahkan beliau pernah sholat sambil menggendong cucunya. Itu bukan cucunya datang lagi, memang dari awal beliau sudah gendong. Iya. Nanti ketika beliau mau ruku atau sujud, beliau letakkan dia. Ketika beliau bangkit kembali, beliau gendong lagi. Iya. Itu satu kasus yang pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula pada kesempatan yang lain beliau sedang sholat kemudian dua cucu beliau yang paling dicintai Al Hasan dan Al Husain naik ke atas punggung beliau sampai-sampai beliau jadinya sujud lebih lama. Jadinya sujud lebih lama karena ada yang lagi main di atasnya dan sengaja beliau biarkan sampai mereka puas mainnya. Iya. Jadi sengaja dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka senang. Jadi terus saja melakukan sholat dan jaga konsentrasi, jaga konsentrasi. Iya. Kemudian kalau sampai mereka lewat di depan kita, maka pertama kita usahakan untuk menghalangi. Tetapi kalau mereka tetap memaksa, biarkan saja. Sebab dia belum balik. Jangankan balik, mungkin belum memayiz. Maka dia tidak berdosa apa-apa. Anak kecil kalau lewat di depan kita sholat, dia tidak berdosa apa-apa. Jadi biarkan saja kalau dia tetap memaksa. Iya. Jadi tetap berusaha untuk konsentrasi. Walaupun ada anak-anak di sekitar kita. Dan bahkan itu di satu sisi bagus sebetulnya untuk pendidikan kepada mereka biar mereka lihat sering lihat kita sholat itu bagian dari pendidikan itu bagian dari pendidikan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita apabila mereka sering lihat kita melakukan sholat itu bagus sebetulnya jadi uh, tetap berusaha menjaga kekhusyukan kemudian kalau sampai lupa Al-Fatihah maka solatnya tidak sah. Solatnya tidak sah. Kalau lupa membaca Al-Fatihah. Kalau sudah uh, sempat ruku atau bahkan sudah sampai rakaat berikutnya baru ingat, maka anggap rakaat tersebut tidak ada. Jadi itu caranya untuk mengganti. Kalau kita masih sedang sholat, kita masih sedang sholat, baru teringat, tadi saya belum baca Al-Fatihah. Kalau posisinya masih berdiri, boleh langsung kita baca. Boleh langsung kita baca. Tapi kalau sudah ruku atau bahkan sudah bangkit ke rakaat berikutnya, anggap rakaat yang pertama itu yang kita tidak baca surat Al-Fatihah itu anggap tidak ada. Jadi kalau misalkan kita sholat maghrib tiga rakaat, pada rakaat kedua baru kita ingat. Tadi rakaat pertama nggak baca Al-Fatihah maka anggap rakaat yang pertama itu tidak ada. Berarti rakaat yang kedua itu menjadi rakaat yang pertama. Iya. Terus sampai sebelum salam. Kalau kita ingat tidak membaca surat Al-Fatihah sebelum salam, maka anggap saja anggap saja uh, rakaat itu tidak ada. Iya. Tapi kalau sudah selesai sholat kalau sudah selesai sholat, maka harus diulang dari pertama. Harus diulang dari pertama sholatnya. Jadi semuanya dianggap tidak sah. Baik. Jadi Al-Fatihah itu termasuk rukun sholat. Meninggalkan rukun sholat sengaja ataupun lupa menyebabkan uh, sholat itu tidak sah. Baik. Afwan. Assalamualaikum. Jika istri memberi kesempatan suami menuntut ilmu, apakah istri juga mendapat pahala tolobul ilmu dan gugur kewajiban sang istri untuk menuntut ilmu? Jawabannya tidak gugur. Suami istri kedua-duanya wajib untuk menuntut ilmu. Dan suami kalau ingin istrinya menjadi baik, mesti dia berikan kesempatan istrinya untuk menuntut ilmu. Kalau istrinya tidak menjadi baik, jangan salahkan orang lain, salahkan dirinya sendiri kalau dia tidak memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dan apabila suami menuntut ilmu, maka suami juga berkewajiban mengajarkan ilmu tersebut kepada istrinya. Jadi istri itu nggak selalu dia menuntut ilmu harus dia datang sendiri ke majelis ilmu. Justru dia belajar kepada suaminya itu lebih baik. Itu lebih baik kalau dia belajar kepada suaminya. Jadi kedua-duanya wajib untuk menuntut ilmu. Iya. Kenapa menuntut ilmu harus berdasarkan dalil yaitu Al-Qur'an dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman para sahabat? Karena Al-Qur'an dan Sunnah memerintahkan demikian. Karena Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita untuk memahami ilmu sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya dalam surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa an." Dan orang-orang yang pertama masuk Islam yaitu sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik maka Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Ayat ini menunjukkan kepada kita syarat untuk mendapatkan keridhaan Allah harus mengikuti para sahabat dan itu pun harus diikuti dengan baik.